Orang-orang yang dalam kondisi memiliki kefahaman yang sama, memiliki akidah yang sama, memiliki tujuan yang sama, demikian pula pertemanan persaudaraan yang dibangun di atas lillah wa fillah yaitu semata-mata karena Allah tanpa ada tendensi apapun fillah bermakna bahwa seorang dalam pertemanan dan persahabatan selama seorang berada di atas kebenaran selama seorang di atas kebaikan selama seorang di atas perkara-perkara yang hak maka kita pun berteman bersamanya demikian pula pertemanan fillah <clears throat> ketika seorang barakallahu fikum mengalami perkara-perkara yang dimana seorang jatuh dalam hal pelanggaran jatuh dalam perkara fitnah apakah yang menimpa padanya berupa syubhat atau syahwat seorang <clears throat> diuji dengan fitnah terpengaruh dengan pemikiran yang terkontaminasi pemikiran yang kemudian menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh para ulama ahlu sunnah atau jalan salafuna soleh atau seorang terjatuh dalam perkara syahwat yaitu kemaksiatan lalu kemudian dengannya seorang menasehati membimbing mengajak untuk kembali dan ternyata seorang bersikukuh untuk kemudian memilih kepada kemauan syahwatnya kemauan kepada syubhatnya maka dengan itu pun kita berlepas diri dan kemudian dengannya pun kita berpisah karena itulah <clears throat> barakallahu fikum al-akhilla yauma idzin ba'dhuhum li ba'dhin dan yang namanya persaudaraan di hari yang satu saat Allah Azza wa Jal tidak akan melanggengkan kecuali persahabatan yang dikatakan lillah wa fillah sama satu dengan yang lainnya mereka itu saling berteman tetapi di hari itu manakala seorang di atas perkara paham yang berbeda maka dalam kondisi di hari kiamat pun mereka akan mengalami satu dengan yang lainnya yaitu kebencian fabarakallahu fikum ayuhal ikhwah semoga pertemuan kali ini perjumpaan kita kali ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk persaudaraan yang lillah wa fillah Ikhwana barakallahu fikum pada topik yang diangkat terkait dengan syariat dan adat Allah Azza wa Jal mengutus para anbiya alaihi wassalatu wassalam sejak Nabi Adam kemudian sampai awal rasul yaitu Nuh alaihi salam demikian pula sampai diakhiri kenabian dan kerasulan yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam <clears throat> itu pada satu agama yaitu Islam pada satu agama yaitu Islam meskipun masing-masing nabi itu membawa syariat masing-masing nabi membawa syariat. Karena itu para ulama ketika mereka menyebutkan tentang perbedaan antara nabi dengan rasul yang sahih dalam hal ini bahwa para nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala diwahyukan kepadanya wahyu dan juga diperintahkan untuk mengajarkan menyampaikan kepada umatnya hanya mereka itu barakallahu fikum mengajarkan kepada ajaran-ajaran sebelumnya tanpa membuat pembaharuan berbeda dengan rasul berbeda dengan rasul di mana rasul barakallahu fikum juga seorang nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan padanya wahyu hanya syariatnya ialah memperbaharui karena itu eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika <clears throat> seorang mempertanyakan terkait dengan nabi-nabi sebelumnya maka beliau alaihi salatu Wasallam menyebutkan "Lau kana Musa hayyan" kalau saja Musa itu hidup yaitu di zaman kenabian nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani kalau seandainya Nabi Musa kita mengenal siapa Nabi Musa alaihissalam kita mengetahui siapa Nabi Musa alaihissalam yang memiliki pengikut yang cukup banyak sebagaimana pada hadis Nabi SAW ketika melihat sawat a'zam yaitu kerumunan dari jejauhan uh, kumpulan orang yang cukup banyak, umat yang besar. Fadhanantu annahum ummati, kata Nabi, aku mengira itu umatku. Faqilalah, maka dikatakan kepada beliau alaihi salatu wassalam, hadi kaum Musa atau hada Musa wa qaumuh. Ini Musa dan kaumnya. Ketika Nabi SAW ditampakkan tentang jumlah umat yang besar. Kemudian faida sawadun azim, kemudian ada jumlah umat yang lebih besar. Lalu dikatakan hadhihi ummatuk. Hadhihi ummatuk ini umatmu. Barakallahu fikum. Demikian pula dalam kisah Isra wal Mi'raj, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam menangislah Nabi Musa alaihissalam dan menyampaikan telah datang Nabi setelahku yang dia itu diutus setelahku tetapi memiliki pengikut yang lebih besar dan lebih banyak dan yang dimasukkan ke dalam jannah lebih besar pengikutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketimbang pengikutnya Nabi Musa alaihi salam. Dikatakan kalau saja Nabi Musa itu hidup di masa diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani. Tidak ada peluang bagi Nabi Musa kecuali mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di situ sebagai bukti dan dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam, Islam yang menyempurnakan, Islam yang akan menghapus perkara-perkara yang sebelumnya, Islam yang kemudian menjadi pelengkap penutup atas agama-agama sebelumnya. Karena itu Allah Azza wa Jal di dalam Al-Ma'idah pada ayat yang ketiga menyebutkan dan mendudukkan tentang Islam yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada qaulu ta'ala al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina qauluhu ta'ala al-yauma akmaltu lakum dinakum pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alikum ni'mati dan pada hari ini pula telah aku cukupkan untuk kalian kenikmatanku wa raditu lakumul islama dina demikian pula pada hari ini aku pun telah meridai Islam itu sebagai agama kalian. Dikatakan barakallahu fikum dalam perkara ini sebuah asar dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala an terkait dengan perihal yaitu qauluhu ta'ala al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Kata Ibnu Abbas ketika menyebutkan tentang ayat yang tersebut dalam Al-Maidah ayat yang ketiga, al Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Kata beliau, "Huwal Islam." Yang dimaksud dalam ayat ini ialah penggambaran pemberitahuan tentang perkara Islam. Akhbarallahu nabiyahu wal mu'minin annahu qad akmala lahum syara'i'al iman fala yahtajuna atau fala yahtaj huwa ila ziyadatin abada Kemudian dikatakan oleh Ibn Abbas bahawa yang namanya perkara agama Islam yang Allah Azza wa Jalla sebutkan akmaltu telah aku sempurnakan. Ayat ini memberitakan berita tersebut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dan juga tentunya berita yang sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan kekhususan bukan perkara kekhususan hanya untuk beliau tetapi juga untuk orang-orang mukmin apa maknanya tentang qauluhu annahu qad akmala lahum syara'i'a al-iman yaitu Allah telah menyempurnakan syariat syariat Islam syariat syariatnya mengandung kepada keimanan. Karena telah lengkap fala yahtaj huwa ila ziyadatin maka tidak diperlukan yang namanya sebuah syariat itu telah lengkap adanya ziyadatin abada penambahan selama-lamanya tidak membutuhkan sebuah penambah, penambahan dari pihak siapapun Waqad atammahu. Kemudian Allah juga menyebutkan wa atmamtu alaikum ni'mati. Telah aku cukupkan untuk kalian kenikmatanku. Fala yang kusuhu abada. Maka tidak perlu melakukan pengurangan selama-lamanya. Fakat radiyahu. Demikian pula Allah Azza wa Jalla menyebutkan waraditu lakumul islam madinah. Allah telah ridha sesuatu yang telah Allah ridhai fala yaskhutu abada atau fala yuskhituhu abada Allah azza wajalla tidak akan pernah murka selama-lamanya tentang perihal Islam seperti yang dinukil oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsirnya demikian pula <clears throat> Eh, kalimat ini dikatakan oleh Imam Al-Khattabi barakallahu fikum terkait dengan qaulu ta'ala al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina bahwa seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abbas sesuatu yang telah sempurna tidak membutuhkan kepada barakallahu fikum penambahan sesuatu yang telah cukup tidak memerlukan kepada pengurangan sesuatu yang telah diridhai tidak mungkin akan barakallahu fikum mengandung kepada kemurkaan <clears throat> dinukil dari ucapan Al-Alamah Ibn Uthaymin rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid dalam syarahnya Kitab Tauhid yaqulu rahimahullah ولا يوجد حال من الأحوال تقع بين الناس إلا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يزيل أشكالها ويحل kata Imam Ibn Uthaymin rahimahullah bahwa tidaklah dijumpai kondisi apapun, keadaan apapun yang terjadi pada kaum muslimin atau pada manusia secara umum. Kecuali keadaan, kondisi, hal, ehwal apapun yang ada di tengah-tengah manusia telah ada pada kitabullah, telah ada pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mayuzilu ashkaduha wa yahilluha sesuatu yang akan mengurai sesuatu yang akan menyelesaikan problem yang menimpa pada manusia jika manusia mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah walakin al-khata namun bentuk kesalahan yang terjadi pada manusia imma <clears throat> min naqsil ilm Pertama, sebab-sebab kenapa manusia itu barakallahu fikum melanggar syariat yang pada dasarnya semua perkara, semua keadaan, semua yang terjadi pada manusia, problematika hidup yang ada pada manusia itu sudah ada solusinya dalam apa? Al-Quran dan dalam sunnah hmm. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja kesalahan yang terjadi itu dari beberapa faktor. Yang pertama, kata beliau, imma min naqsil ilm. Yang pertama sebab kenapa manusia itu dalam menyelesaikan dalam mencari jalan keluar atas problematika, muskilah-muskilah, kendala-kendala yang terjadi di tengah-tengah mereka itu. Keluar dari Al-Quran dan Sunnah, yang pertama ialah karena minimnya dan kurangnya ilmu. Minimnya dan kurangnya ilmu. Awil faham. Yang kedua atau pemahaman. Seorang mungkin barakallahu fikum utuh dalam hal penguasaan kepada ilmu dia mendapatkan dengan daya tangkap yang kuat atau dengan istilah dia seorang yang cerdas menghafal ayat-ayat Al-Qur'an, menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada kekurangan dari sisi faham. Ini pula yang menyebabkan barakallahu fikum iskal, berbagai macam kendala, berbagai macam problem, berbagai macam hal-hal yang terjadi pada manusia itu barakallahu fikum seorang tidak menuntaskannya, seorang tidak kemudian mengurainya, seorang tidak barakallahu fikum menyelesaikan problematika berdasarkan kepada Alkitab was sunnah karena yang kedua ialah minimnya kefahaman atau faham yang ada padanya. Wahada kusurun au naqsu at-tadbir wahada taksir yang tentunya itu disebut dengan kusur kekurang sempurnaan demikian pula kekurangan dalam seorang barakallahu fikum ketika bertadabbur terhadap Al-Qur'anul Karim, memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya itu merupakan bentuk kekurangan. Di tempat yang lain, beliau juga menyebutkan tentang dampak kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Seorang barakallahu fikum mungkin punya pemahaman, punya hafalan. Ilmunya banyak. Fahamnya bagus. Fahamnya apa? Bagus. Tetapi bisa saja kurang tepat. Kebagusan mungkin menurut apa? Versinya. Kebagusan mungkin menurut pendapatnya. Salah satunya penyebabnya ialah kemaksiatan. Kemaksiatan yang dilakukan seorang itu akan mengurangi kekuatan dalam hal memahami Al-Quranul Karim. Karena itu barakallahu fikum seseorang tidak boleh bermudah-mudah demikian pula menyepelekan, menggampangkan terkait dengan jatuhnya terkait dengan perkara seorang jatuh dalam perkara dosa dan kemaksiatan. Iyakum wa muhaqqirati adzunub. Hati-hati kalian dari perkara merendahkan, meremehkan perkara perbuatan dosa dan kesalahan. Sudah dan sudah masuk. Hmm. Baik. Kita sambung sebentar nanti insyaallah mungkin salat Isya baru kita lanjutkan ya. Jadi kesimpulan yang dikatakan oleh Syekh tidaklah dijumpai pada asalnya tidaklah dijumpai kondisi apapun yang terjadi pada manusia la yujadun ahwalu min ahwalin taqa'u bainan nas illa fi kitabin wasunnatin atau wasunnati rasulih ma yuzilu iskaluha wa yuhilluha seandainya seorang betul-betul mau mengembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah apapun problem apapun muskilah apapun kendala apapun perkara-perkara yang menjadi problematika manusia ataupun umat kecuali telah ada solusinya dalam apa? Al-Qur'an dan dalam sunnah. Yang menjadi muskilah, yang menjadi problem adalah adanya kekurangan ilmu, kekurangan pemahaman yang dengannya barakallahu fikum seorang kemudian dalam menuntaskan sebuah masalah dalam seorang mengeluarkan diri dari problem yang dihadapi tidak berdasarkan kepada petunjuk yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma ida wufiqa al-insan bil ilm. Adapun kalau manusia diberi taufik dan diberikan ketepatan, kecocokan, keserasian, ilmu didapat, belum tentu kemudian seorang tepat dalam menggunakannya. Seorang sampai kepadanya ilmu, belum tentu kemudian tepat dalam hal barakallahu fikum menerapkannya. Sekian banyak hal-hal yang kadang seorang kita jumpai di sisinya ilmu yang luas, di sisinya ilmu yang banyak tetapi ditempatkan dan barakalafikum diamalkan eh, dalam keadaan bukan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Namun jika manusia itu muafak, dia seorang yang kemudian dengan ilmu memperoleh wal fahm. Demikian pula kepahaman pun juga serasi antara ilmu yang diperoleh, pahamnya sesuai dengan faham salafuna saleh wa bahdil juhud. Kemudian kesungguhan pun telah ditempuh. Kesungguhan pun telah apa? Telah ditempuh. Fil wusul ilal haq untuk sampainya seorang kepada kebenaran. Sebagai contoh, banyak pihak-pihak yang merasa barakallahu fikum yang namanya ilmu itu mudah. Dengan keumuman dalil bahwa ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Agama itu mudah. Sekarang ilmu kan gampang ya, mudah. Seorang beli HP yang dikatakan Android, kemudian beli kartu apa? Eh, yang ada paket data, kemudian ada padanya paket internet, buka Instagram, buka program WhatsApp, buka kemudian sekian banyak program bisa dia dengarkan adanya acara-acara siaran misalnya apa? melalui radio atau mungkin tulisan-tulisan Begitu gampangnya sambil tiduran dia bisa mendapatkan apa? Ilmu. Barakallahu fikum. Semata-mata dengan itu seolah-olah ilmu telah berada di mana? Di kepalanya. Dan mengatakan itu gampang. Itu mudah. Itu sudah ada pada saya. Itu sudah ada pada apa? saya. Sementara tidak ada kesungguhan. Kesungguhan barakallahu fikum dalam hal mengamalkan. Ketika dibenturkan ya akhi barakallahu Anda sudah tahu tentang ilmunya. Anda sudah mengetahui tentang dalilnya. Kenapa pula Anda masih melaksanakan hal-hal yang barakallahu telah jelas seperti siang hari atau jika malam hari seperti kondisi adanya bulan purnama. Jelas jelas dalilnya, jelas hujahnya. Kenapa Anda juga masih melakukan perkara yang tidak diperbolehkan. Dengan mengatakan afwan, ana dalam perkara ini betul telah sampai kepada saya dalil, betul telah sampai kepada saya hujjah, tetapi saya melihat diri saya bukan orang yang punya kemampuan, diri saya bukan orang yang kemudian bisa, diri saya bukan orang yang punya keahlian sehingga hanya sebatas kepada memahami sementara Allah Azza wajalla menjanjikan alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana orang-orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami kata Allah Subhanahu wa taala baik dalam hal apa tariqatul wusul sampainya seorang kepada kebenaran itu membutuhkan pengorbanan membutuhkan kepada pengorbanan di masa dahulu para ulama barakallahu fikum untuk mendapatkan ilmu kadang mereka melakukan rehlah. Rehlah di zaman dahulu bukan rehlah seperti sekarang. Pakai selembar kertas bisa naik pesawat, kan begitu ya. Tanpa resiko, tanpa kecapean, tanpa keletihan, tanpa kelelahan. Di masa dahulu barakalafikum dikisahkan sampai-sampai para ulama mengeluarkan air kencingnya itu bukan air seni tetapi darah karena kondisi kepayahan yang mereka alami tatkala mereka menuntut ilmu. Pengorbanan yang luar biasa. Pengorbanan yang luar biasa. Barakallahu fikum. Kemudian ada kesungguhan yang luar biasa. Kesungguhan dalam hal menghafal. Ya mohon maaf ya. Kadang-kadang kalau kita belajar giliran ya, sudah dengan serius, ada kitabnya, disuruh menghafal kita masih mengatakan saya itu kalau menghafal susah kan begitu ya. Ya semua kita susah kalau suruh menghafal kan begitu ya. Semua kita apa? Susah kalau suruh menghafal. Tapi kalau giliran ya menghafalnya sesuatu yang mungkin pada kalau fikum santai hal yang dibicarakan manusia, masya Allah diurut satu, dua, tiga, empat, lima, enam sampai seterusnya. Ini yang ini begini, kejadian ini begini. Kok bisa menghafal? Kan begitu ya. Ternyata dalam hal ini membutuhkan kepada latihan membutuhkan kepada apa? Latihan. Salah satu hal yang pernah kita jumpai dulu waktu kita berangkat awal-awal sekitar tahun 94 di Yaman, itu anak-anak kecil. Usia-usia mungkin 7 tahun, 8 tahun, sampai 10 tahun. Itu bangkit. Bangkit, kemudian Sheikh Barakallahu Fikum punya eh, rutinitas dalam keseharian kalau mengajar Sahih Bukhari itu hadis yang dibaca esoknya itu suruh menghafal. Esoknya suruh menghafal. Yang tidak bisa menghafal suruh keluar. Keluar sana kamu sampai betul-betul kamu hafal. Subhanallah kita jumpai anak-anak kecil. Uh, anak kecil kok bisa bahasa Arab ya begitu ya. Ya memang mereka orang sana kan begitu ya. <laughs> kita heran kan begitu. Masya Allah hafalannya kan begitu. Bukan hanya sekedar hadis yang mereka baca. Tapi sanat. Sanat barakallahu fikum itu istilah apa? Istilah yang disebut dalam ilmu hadis rangkaian para rawi dalam hal meriwayatkan hadis. Silsilatul ruwah. Orang-orang yang menjadi penyampai hadis dari nabi, sahabat, tabi'in sampai kepada para penulis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud dan yang lainnya. Itu namanya apa? Rawi, dihafal. Bisanya hadatsana fulan an fulan an fulan kan begitu ya. Heran kita, subhanallah anak-anak kecil bisa begitu. Ternyata lambat laun kita pun hari demi hari mencoba, mencoba dan mencoba barakallahu fikum juga Allah berikan kemudahan sehingga ternyata ilmu membutuhkan kepada kesungguhan. Tidak ada istilah seorang barakallahu fikum saya itu hafalan saya tumpul. Tapi kalau untuk mikir yang lain bisa. lo kenapa kan begitu ya. Iya, kalau untuk bisnis lancar kan iya. Hitung-hitungan kan begitu ya. Baik. <laughs> Kita salat dulu. Nah, insyaallah kita sambung ba'da salat Isya ila waqtin ghair musamma. Sampai waktu yang tidak ditentukan ya. Gitu, sampai tengah malam. Boleh. Baik. Barakallahu fikum. Tafadhalu. Hafizakumullah.